Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Syekh Al-Alamah Shalih Al-Fauzan atabahullah. Pembahasan kita masih seputar apa kemarin? Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. Al-Qur'an itu ucapan Allah bukan makhluk. Dari Allah Taala dimulai dan nanti di akhir zaman akan kembali kepada Allah taala. Nanti di akhir zaman para penghafal Al-Qur'an itu hafalannya akan Allah tabut semua dari dada-dada mereka. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi Al-Qur'an makhluk atau bukan Al-Qur'an Muhammad makhluk bukan? Tapi apa? Kalamullah azza wa jalla. Al-Qur'an ucapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalam al-Imam Ibnu Al Qayyim Al-Jauziyah bagus sekali dalam kitab An-Nuniyah. Paham ya? Sudah kita lewati juga apa? Kalamnya mengenai Nah barakallahu fikum Al-Qur'an kalamullah. Apa itu kalamnya? Nah, ingat enggak Al-Akh? Kalam Ibnu Qayyim dalam dunia Nah, eh, ingat enggak kalamnya? Sebutkan. Mengenai Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Al-Qur'an ucapan Allah taala, bukan makhluk. Ayo. Lakinna aswatal ibadi wa ya kan mat kamidatihim wa rikki makhluqani ya kan fasautu lil walakin walakinal kalamu rabbil arsy dzul ihsani paham ya ana ulangi sekali lagi lakinna aswatal ibadi wa fi'lahum kamidatihim wa rikki makhluqani fasautu lil qari walakinal kalamu rabbil arsy dzul artinya apa akan tetapi suara-suara hamba suara-suara hamba dan perbuatan hamba seperti tinta-tintanya kertasnya itu semuanya makhluk Al-Quran yang terpegang kertasnya tintanya jilitannya kalau ada benang-benangnya itu semuanya makhluk semuanya tapi ingat fasautu lil qari Suara-suara yang baca. Makhluk bukan berarti? Makhluk. Fasautu sautul qari al kalama tapi kalam yang dia baca itu kalamu rabbil arsyidul ihsan Ucapannya Rabb pemilik arsy, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Antum ketika baca Qul huwallahu ahad yang antum baca itu kalamnya siapa? At-Taufik. Ah, Kalamullah azza wajalla, suara yang didengar oleh manusia, suara antum baca Qul huwallahu ahad suara itu makhluk bukan? Kalau suaranya makhluk, jangan sampai debit, jangan sampai tertukar ya, suaranya makhluk. Tapi yang disuarakan kalamullah ya azza wajal. Paham ya? Karena kesimpulannya kalamullah ya azza wajal punya huruf, punya apa? Suara. Lahu sautun wa harfun. Seperti itu. Kita lihat berikutnya biar tambah jelas halaman berapa barakallahu fiik? Halaman 97. Qala al-Imam bin Qudamah rahmatullah alaih atau halaman 96 ya, matan yang bagian bawah itu kita lihat dulu. Wa man adina lahu min malaikatihi wa rusulih. Kita ulangi masalah dan juga dari kalangan orang atau makhluk yang Allah telah izinkan untuk mendengarkan suaranya dari kalangan malaikat dan rasulnya. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan bagian bawah itu 96 bagian bawah wa yasma' kalamahu min wa yasma' kalamahu man adina Allah bisama'ihi min malaikatihi wa rusulihi misal Musa alaihissalam wa misal Jibril dan Allah telah perdengarkan ucapannya kepada orang yang Allah Taala izinkan untuk mendengarkannya dari kalangan malaikat rasulnya para rasulnya seperti Musa alaihissalam dan Jibril alaihissalam jadi Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara ada suaranya enggak? Ada suaranya, ada hurufnya enggak? Ada hurufnya itu pendapat yang sahih. Pendapat yang sahih. Siapa kelompok sesat yang berkaitan masalah kalamullah mereka mengatakan itu bukan ucapan Allah itu. Al-Qur'an itu hanya ungkapan tentang ucapan Allah taala. Al-Qur'an itu hanya dongeng, hikayat tentang ucapan Allah taala. Kelompok siapa saja itu kemarin? Kelompok Asy'ariyah sama siapa? Al-Kullabiyah. Al-Quran bukan kalamullah azza wa jalla hakikat bukan. Sekedar ungkapan tentang ucapan Allah Ta'ala. Kata mereka apa? Innal kalama la fil fuadi wa innama zu'ilal kalamu 'alal lisani dalilam. wa innama zu'ilal lisan 'alal fuadi dalila. Paham ya? Wa innama zu'ilal kalamu 'alal lisani dalila. Atau ada yang ingat kemarin pantunnya itu? Innal kal innamal kala innal kalam la fil fuadi wa innama ju'ilal lisan al fuadi dalila. Eh, artinya apa? Kalam itu yang ada dalam hati. Dijadikan di lisan ini sekedar menunjukkan apa isi hati tersebut. Paham ya? Nah, jadi kalam itu yang ada dalam hati. Kita katakan enggak benar. Kalam itu yang diucapkan itu dalam dalam hati, belum kalam. Ya enggak? Antum berbicara dengan hati atau dengan suara? Suara gitu. Jangan sampai keliru. Nah, ini memang agak berat tapi selalu dikondisikan. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah bagian atas lagi, wa annahu subhanahu yukallimul mu'minin fil akhirah wa yukallimuna. Masyaallah. Dan bahwasanya Allah taala mengajak bicara kaum mukminin di akhirat kelak dan juga mereka berbicara kepada Allah taala. Jadi nanti kaum mukminin yang semula di dunia belum diberikan kemampuan untuk melihat Allah taala, nanti di akhirat bisa melihat Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan untuk melihatnya. Masya Allah. Pertama, di urusatul kiamah di barang mahsyar, dari kiamat. Paham ya? Urusatul kiamah Itu nanti apa? Barakallahu fikum. Allah Ta'ala apa? Nah, bisa dilihat. Kaum mukminin diberikan kekuatan untuk bisa melihatnya. Kedua di surga. Paham ya? Nanti di surga ada waktu-waktu khusus mereka saling menziarahi, saling berkunjung. Ada tempat khusus yang mereka santai-santai bermain di situ dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat hari Jumat. Paham ya? Sebut dalam riwayat itu hari Jumat. Kita lihat biar tambah jelas ini. Na barakallahu fikum qala asy syaikh Shalal Fauzan tabahullah halaman 97. Wa Maksudnya apa? Fil jannah di surga. Allah Taala mengajak bicara kaum mukminin di surga. Yukallimul mukminin wa yukallimuna min ghairi wasitah. Masyaallah. Allah Taala mengajak bicara kaum mukminin dan mereka berbicara kepada Allah Taala tanpa perantara. Bayangkan tanpa perantara, langsungan di surga. Yasma'una kalamahu wa yarawnahu subhanahu wa ta'ala wa hadha fil jannah masyaallah. Mereka mendengar ucapan Allah dan mereka melihat Allah taala di surga. Siapa yang tidak suka dengan surga? Siapa yang tidak mau masuk surga? Setiap orang pasti mencari jalan menuju surga. Namun ingat, jalan menuju surga hanya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kata Al Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan apa? Wala dalila ilallahi wal jannah siwal Qur'an was sunnah. Tidak ada dalil jalan menuju kepada Allah dan surganya kecuali Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kenapa? Wa kullu tariqin lam yashabha dalil Qur'an was sunnah fa hiya min turuqil jahim wasyaitonir rajim. Setiap jalan yang tidak diiringi ha? metode prinsip jalan yang tidak diiringi dalil Al-Qur'an sunnah, maka itu adalah apa? jalan-jalan yang bisa mengarahkan kepada neraka Jahim. Nah, fikum dan itu adalah jalan setan yang terkutuk. Paham ya? Jalan setan yang yang terkutuk. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Jadi Allah taala akan menampakkan nanti di hadapan kaum mukminin dan diberikan kekuatan. Kalau di dunia bagaimana? Mungkin atau tidak? Pendapat yang sahih di dunia tidak mungkin. Tidak mungkin bagaimana maksudnya? Tidak mungkin hamba diberi kekuatan di situ. Buktinya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa itu ya, yang minta diperlihatkan Nabi Musa bukan? Ya kan? Dalam Al-Qur'an Nabi Musa minta diperlihatkan. Allah taala baru menampakkan cahaya saja, gunung sudah hancur. Bayangkan itu. Kemudian Nabi Musa pun jatuh tersungkur. Ya kan? Nah, barakallahu fiikum menunjukkan bahwa belum ada kemampuan. Tapi nanti di akhirat Masya Allah yang laki-laki, perempuan, setiap hari Jumat mereka menyaksikan dan melihat ada namanya pasar-pasar surga di sana. Yang laki-laki setiap kali melihat Allah Taala tambah ganteng. Yang perempuan tambah cantik. Penduduk surga, masya Allah. Jadi kalau bicara masalah surga, panjang lebarnya antum bisa lihat kisahnya dan sangat luar biasa kalau antum paham ya. Yang Arabnya juga ada, terjemahan mungkin juga ada. Hadil arwah ila biladil afrah. Karya al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah kitabnya bagus sekali. Hadil Arwah ila biladil afrah itu bagus sekali tentang surga. Mulai dari tiri ciri penduduk surga, bagaimana di surga, sifatnya bagaimana, kemudian pendamping penduduk surga, pelayan penduduk surga, istri di surga bagaimana. Semuanya terkondisikan, rapi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Janda-janda yang dia meninggal di atas Nah barakallahu fikum keimanan nanti di surga apakah ada pasangan semua akan dapat pasangan semuanya tidak ada surga perempuan tua wala laki-laki tua semuanya usia sebaya muda semuanya Masya Allah di surga nggak ada bau busuk bau gak sedap nggak ada semua bau wangi semerbak paham ya bau keringat berbau apa misik Masya Allah antum makan minum tidak menjadi kotoran paham ya Nah, Antum berkeringat, kita berkeringat, di surga keringatnya berbau misik. mamnya Makanya penduduk surga itu yang paling rendah saja, itu merasa paling tinggi. Sehingga tidak ada iri wala dengki di surga. Wah, kok anak dapat yang paling rendah enggak ada. Karena masing-masing penduduk surga diberikan apa? Yang paling nah memuaskan situ. Walaupun ada yang lebih memuaskan lagi. Cuman apa? Masing-masing diberikan sesuai dengan apa? kadarnya cuman merasa yang paling tinggi dia gitu loh sehingga nggak ada iri wala dengki semuanya tenang tentram antum mau makan buah-buahan apa kata Allah taala kutubuha dania antum makan tinggal metek nggak usah jalan dulu baru metek duduk situ udah Masya Allah Nah para kalau itu sekedar apa? Berbicara masalah kenikmatan surga. Kalau mau ingin lagi panjang lebarnya, hadil arwah ila baladil afrah. Itu bagus sekali. Hadil arwah ila baladil afrah. Sangat bagus sekali menyebutkan tentang apa? keistimewaan dan juga bagaimana surga Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil dikit lagi. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah bagian atas matanya itu, wa ya'dan lahum fayazurunahu. Dan Allah telah mengizinkan untuk mereka akhirnya mereka mengziarahinya. Bayangkan mengziarahi mengunjungi. Qala Syekh Shalal Fauzan asbahullah bawahnya itu yazurunahu fi waqtin muayyan ya kan mereka mengunjungi Allah Subhanahu wa taala di waktu tertentu yastami'una fi makanin minal jannah mereka berkumpul di tempat di surga disebutkan dalam riwayat itu pasar-pasar surga surga ternyata ada pasar-pasar na'am tapi beda dengan pasar di dunia paham ya surga itu semua serba enak enggak ada penat wala letih wala capek wala sesuatu yang intinya enggak dia menyenangkan enggak ada semuanya menyenangkan semuanya. Paham ya? Nah, semuanya menyenangkan. Masya Allah. Ini lihat ini, ziarah berkunjung. Summa yatajallalahum subhanahu wa ta'ala bidzatih. Kemudian Allah menampakkan dengan zatnya di hadapan mereka. Sebutkan suatu riwayat pasar-pasar surga tadi itu. Paham ya? Yang laki-laki setiap kali melihat Allah Ta'ala tambah ganteng. Yang perempuan tambah cantik. Penduduk surga. Masya Allah. Jadi kalau bicara masalah surga tentunya Enggak ada habisnya karena sangat luar biasa indahnya. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka di surga itu apa yang mereka inginkan? Semuanya ada. Apa yang mereka inginkan semuanya ada di surga itu. Eh? Nah, barakallahu fikum semuanya ada dan beda dengan dunia. Mau minum susu? Ada. Susunya lain dengan susu di dunia. Minum madu? Ada. Madunya lain dengan madu di dunia. Paham ya? Naam. Kemudian mau minum apa? Khamr diperbolehkan. Dulu di dunia haram. Tapi di sana nanti boleh, halal. Nah, Masya Allah, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasallaha an yaj'alana min ahli jannah. Kita minta kepada Allah semoga termasuk penduduk surga. Naam barakallahu fiik. Kita lihat lagi bagaimana berikutnya. Wa yarawnahu wa yukallimuhum wa yukallimunah. Kemudian Allah Ta'ala, kemudian mereka melihat Allah Ta'ala dan berbicara Allah Ta'ala kepada mereka dan mereka bicara kepada Allah taala. Bayangkan, mereka melihat Allah taala dan mereka berbicara kepada Allah taala dan Allah taala Allah mengajak bicara mereka di surga. Masya Allah. Li'annallaha yu'tihim yaumal qiyamah quwwah. Dikarenakan Allah taala akan memberikan kekuatan kepada mereka dari kiamat. Dikasih kekuatan di akhirat kelak. Di dunia belum ada. Enggak punya kekuatan. Eh, kisahnya kisah Nabi Musa itu ya, baru nampakkan sedikit cahaya sudah apa? Hancur gunungnya, dan Nabi Musa as jatuh tersungkur. Menunjukkan bahasanya belum ada kemampuan. Paham ya? Belum ada kemampuan. Kemudian wa qudratan yaqdiruna biha ala ru'yatillahi azza wa jalla wa ala sama'i kalamih dan kemudian Allah berikan kepada mereka di hari kiamat kelak kekuatan dan kemampuan agar mereka mampu dengan kekuatan tersebut melihat Allah taala dan mendengar ucapan Allah Subhanahu wa Allah, Amma fi hadid dunya Adapun di dunia ini fala ahadun fala ahadun yastati'u an Allah jalla wa ala. Maka enggak ada seorang pun yang mampu melihat Allah taala walaupun mereka katanya punya ilmu laduni katanya. Paham ya? Kecuali kelompok sesat yang dikenal dengan al-hululiyah al-ittihadiyah. Itu kelompok yang apa? Termasuk dua keyakinan kelompok sufiyah. Ittihadiyah Allah taala menyatu dengan makhluknya. Paham ya? Kemudian al-hululiyah Allah taala berada dalam makhluk. Sama-sama syekhnya mereka siapa itu? Syekh mereka yang mengatakan mafil jubah ilallah. Tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Berarti dia ngaku Allah. Siapa itu? Ingat enggak kalamnya tak lewati berkali-kali. Kalau siapa itu? Ibnu Ibnu Arabi. Paham ya? Ibnu Arabi. Nah, yang Ahlussunnah sunnah apa? Siapa? Ibnu Arabi atau Ibnul Arabi yang al-sunnah? Yang ada alnya atau yang tanpa al? Hah? Yang ada atau yang tidak ada? Yang ada Ibnul Arabi. Kalau Ibnul Arabi zindik kafir. Masa mengatakan mafil jubah yang Allah enggak ada dalam jubahnya ini kecuali Allah. Allah musta'an. Karena keyakinannya apa? hadiah orang menyatu dengan makhluk. Di dalam kertas ini ada Allah, kuliah. Kertas ini ya Allah, berarti hadiah. Hati-hati. Itu biasanya orang sufiah. Jadi orang sufiah meyakini Allah Taala bisa dilihat di dunia. Bayangkan itu. Melihat tiang Allah katanya. Itu Allah itu, tiang itu. Kata Ittihadiyah tadi itu, kelompok yang keyakinan Ittihadiyah. Di dalam tiang ada Allah, itu hululiyah. Hati-hati. Paham ya? Kita katakan belum mampu. Paham ya? Belum mampu. Nah, dan itu tidak benar. Ada yang meniadakan Allah Taala enggak bisa dilihat. Di dunia nggak bisa dilihat, di akhirat juga nggak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat selama-lamanya. Kelompok apa kemarin? Ah, kelompok kelompok apa kemarin mengatakan Allah Taala nggak bisa dilihat selama-lamanya. lapis dunia walafil akhirah. Kelompok apa kemarin? Abdullah Mu'tazilah. Hati-hati. Kelompok Mu'tazilah itu pemikirannya eh, dimasukkan dalam apa? Dalam bahasa Arab banyak sekali itu. Di antaranya ahlu nahwi, ahlu lughah, ahlu bahasa Mahmud Az-Zamakhsyari. Paham ya? Itu enggak usah nanya, dia terkenal ahlu nahwi dan nahwiyun. Paham ya? Ahlu bahasa, tapi ternyata pemikirannya Mu'tazilah. Hati-hati. Paham ya? Nah, meyakini lan pada ucapan lantaroni, kamu tidak akan bisa melihatku kata dia, tidak akan bisa melihatku selama-lamanya. Lan peniadaan takbid selama-lamanya itu keliru. Yang benar apa? Kamu tidak akan bisa melihatku di dunia. Karena belum diberikan kemampuan. Hati-hati ya. Jadi kadang orang ahlu bidah wa dhalal, ahlu batil menyusupkan pemikiran mereka melalui bahasa Arab. Antum belajar bahasa Arab boleh, tapi jangan jadikan puncaknya. Hati-hati ya. Antum belajar nahwu, sharaf, balaghah tidak ada larangan, tapi jangan pernah jadikan puncaknya puncak mempelajari ilmu bahasa Arab, sorof, nahmu adalah memahami Al-Quran dan as-sunnah dan pahamannya benar. Tapi kalau antum menjadikan puncaknya, ujung-ujungnya, pokoknya anak ilmu saya bahasa Arab saja. Kalau nggak ada taufik dari Allah SWT, dia akan menjadi orang-orang yang apa pemikirannya tidak benar. Hati-hati para kalafik. Jadi jangan mengandalkan eh, pandai bahasa Arab, pandai nahwu, pandai sorof, kemudian apa? Nambat menyusupkan pemikirannya lewat bahasa Arab. Karena banyak kelompok-kelompok sesat zaman dahulu seperti Zalashar ini. Zalashar ini sampai punya kitab. Kitabnya apa kitabnya? Kitab tafsirnya eh, Al-Kasyaf. Tapi para ulama menjuluki Al-Kasyaf bila dzauq, senter tanpa cahaya. Iya. Karena apa kalau aku baca di situ berbahaya sekali. Dulu ketika di Damaje ada namanya Maktabah Amah perpustakaan umum itu sama Syekh diperintahkan agar kitab Al-Kasyaf dimasukkan dalam kutubud dolal. Kitab orang-orang sesat. Di masalah situ. Nah, barakallahu fikum karena apa? Karena memang banyak sekali. Nah, memang apa? Banyak sekali. Nah, pemikiran apa? Pemikiran Mu'tazilah atau yang semisalnya. Allah musta'an seperti itu. Naam. Kita sedikit lagi biar pas di paragrafnya itu. Kalau Allah Taala Allah Taala mengatakan Imam Qudamah mengatakan wa kalamullah Musa taklima dan Allah Taala mengajak bicara Musa dengan sebenar-benar pembicaraan yang bicara benar-benar Allah Taala bukan eh, Musa. Paham belum? karena mereka mengubah harokatnya wa kalamullaha diubah harokatnya sudah berubah maknanya aslinya fa'il dari maf'ul bih Wana bingung Ustaz, fa'il maf'ul bih ya, nanti nyusul. Paham ya? Nah, barakallahu fikum pelajaran bahasa Arab ya harus dipelajari, cuman bukan dari ilmu puncak. Kalau atau bacanya wa kalamullaha Musa taklima, artinya berarti apa? Musa yang ngajak bicara Allah Taala, berarti Allah Taala enggak bicara gitu loh. Fatal atau enggak nih? Fatal kerusakan yang berbahaya ini. Yang tepat wa kalamullahu Musa taklima. Allah taala yang mengajak bicara Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi jangan sampai keliru. Karena mereka terkadang membuat pemikiran sesatnya melalui bacaan-bacaan tadi itu. Inna ma yakhsallaha min ibadihi al-ulama'u. Itu yang benar. Mereka ubah. Inna ma yakhsallahu min ibadil ulama'a. Hanya saja Allah Taala takut kepada para ulama. Ngartikannya gitu. Jadi Allah Taala takut kepada para ulama. Kebalik yang tepat failnya ulama itu tadi, hanya saja para ulama takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda harokat, beda arti. nanti kondisikan. Qala Syekh Shalal Fauzan sabahullah kallamahu yakni mubasharatan min ghairi wasithah. Mengajak bicara langsung tanpa perantara, itu kallamahu. Paham ya? Nah barakallahu fikum seperti itu. Summa akada dzalika faqal takliman, dikuatkan lagi dengan maf'ul mutlak. Sudah tahu belajar nahwu kan maf'ul mutlak itu penguat. Wa kalamallahu dikuatkan taklima, masdar maf'ul mutlak situ. Yang fungsinya apa? Li taqidi amin benar-benar bicara gitu loh. Siapa yang ngajak bicara ini? Siapa? Tadi yang ngajak bicara Muhammad. Siapa tadi yang ngajak bicara? Allah Ta'ala ngajak bicara siapa? Nabi Musa dengan sebenar-benarnya takliman masdar maful mutlak situ. Kondisikan ya. Naam. Fal masdar muakkidun yanfi an yakuna hunaka ma'nan litakallum ghairu ma yadhhar minhu. Masyaallah. Masdar sini menguatkan. Ya? menguatkan apa? Dan meniadakan di sana ada makna yang lain, pembicaraan yang apa? pembicaraan yang di luar apa yang nampak darinya. Itu ditiadakan benar-benar Allah Taala yang bicara. Wa nabi an yuqal kallamahu biwasithah. Allah Taala ngajak bicara Musa dan perantara itu enggak benar juga. Bal rafa'a hadza biqaulih bahkan yang eh, bahkan Allah Taala mengangkat dugaan ini dengan ucapannya takliman. Benar-benar Allah Taala yang ngajak bicara, bukan Musa alaihissalam. Berarti kesimpulannya Allah Taala berbicara dengan pembicaraan yang bagaimana yang ada suaranya dan juga ada hurufnya Allah alam swab walhamdulillah